kalau ingin ngaji teng Banyuasin ajeng mlebu teng lokasi panggung niku dirubung kali tiang kata. mulai neng hotel kalau langsung ngadus besar mandi besar bukan karena junub wedi virus mila kalau ngerti ini mulai mungkin saat derenge ketemu anak bojo kulo adus jenengan coba mungkin langsung adus ya jogo-jogo supaya kemudian niki malah gubernur telepon lho Pak Ganjar iki ngapunten nggih Assalamualaikum Pak Ganjar nembe teng Pekalongan nggih kula teng Tegal pun dibatalke pun teng batalke lah di dua tempat sudah dibatalkan lah sing teng Pekalongan itu lanjutannya ngerti ki Mbak nah, kula malah dionek-onekke makanya di Pekalongan karena kan di Pekalongan kaya orang dhewe gini to. Sing sing peteng Pemalang sesuk niku nggih dibatalake. Kula tak tak tak ndelik kula tempe kalongan iki. Kula tempe kalongan iki. Iki kula tempe kalongan. Nggih, kok ketemu Pak Lutfi wis. Wis iki sing mending anu hati-hati ya, ten lawang kula mun mboten makan kok dijemput. Ayo ribon. Gih, gih. Yang tegar dan lain-lain sudah kita batalkan semuanya. Gih. Kulo tak niki posisi di Pekalongan. Buat niki niki saat ini kulo tambah Pekalongan teng Boso. Niki niki main apa sih pulau dengan jenengan telepon niku. siap siap nggih nggih nggih Pak Gub nggih tak antar sama nggih nggih salam telepon dari Pak Gubernur tolong Gus Miftah pengajiannya nggak usah lama-lama Lo ini tenan karena dapat sorotan gini gue lo, loh kulo niku repotnya tong mriki Pak kulo lak nolak orang mangkat diarani sombong lak niki dadi viral sing viral buatan jenengan kulo niki pun dibahas tentang Twitter tentang medsos rame Miftah ngeyel tetap ngaji waduh lak mau Pak wis amplope ra sepira <laughs> uh, eh, Pak Gubernur won nitip Gus tolong jangan malam-malam segera diselesaikan karena covid semakin merajalela Ya, nggih kula nggih nderek-nderek mau kula sakniki rampung ya ora apa-apa oh piye lah ya mumet tandhasiku iki jenengan terus kiambat to sinten Pak Pak Ganjar niku Pak sampai niki mungkin sing teng Pemalang kan ban niki teng Pemalang kali Pak Ganjar kalau bisa jangan datang lah kula ora teko ya ora apa-apa ngoten ora teko kula ora apa mila napa kula kok gelem nampa acara TV lah jenengan Senin sampai Jumat pagi setengah enam nonton teng Trans 7 Hasanah Gus Miftah nih atau hari Selasa sore setengah tujuh malam enten acara teng iNews TV ngobrol bareng Gus Miftah Benjang kula Selasa bintang tamunya saya Ali Jabir lah mila nyuwun sewu umpama mangkene iki mboten suwe-suwe pun dapat peringatan dari pemerintah, Sohibul Hajat panitia, kula tolong saya dimaafkan. Nah, nembe telepon langsung ana surat cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du hadratal muhtaramin para masayikh para masayikh para kiai para sepuh bini sepuh engkang estu kaula takdimi para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati segenap panitia pengajian yang saya banggakan sahabat Ansor Banser yang saya cintai kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah cek cek niku kembangnya di gua mawon rapopo Eh, nopo sing ding dhuwur panggung yang di gua wae iki. Cek cek cek. Niki sayange siji. Kiai ning anteng sone bosok nggih. Alhamdulillahirrabbilalamin Pada malam hari ini Kita semuanya walaupun berdesak-desaan Bisa berkumpul di satu majelis Yang sangat dimuliakan Semua itu tentunya atas nama cinta Cinta itu seperti kentut Maksudnya apa? Kalau ditahan hanya menimbulkan rasa sakit makane kembangin niku wau gua kenapa soalnya menutupi cintaku padamu niki ono lanang ono wedok awakmu ngerti le apa bedanya cewek sama cowok dikala menangis cewek sama cowok dikala menangis itu bedanya cuma satu kalau cewek menangis yang ditutupi mulutnya kalau cowok nangis yang ditutupi matanya kenapa cewek kalau menangis yang ditutupi mulutnya karena cewek tahu dosa yang paling banyak disebabkan karena mulut sementara laki-laki kenapa kalau menangis yang ditutup matanya karena laki-laki paham dosa paling banyak dari seorang laki-laki berawal dari mata Milan jenengan persani Wong lanang neng dalan delok wong ayu mesti bengok wow. Begitu mulih ketemu nih, weh. Ila ditutupi isin. Lak wong lanang sing ditutup matane, wong wedok sing ditutup cangkeme. Mergo wong wedok dosane paling kathah songko cangkem. Mila salah satu fungsi masker niku nopo Supaya cangkeme ra kakean cerewet. sing kula curiga niku lak ana wong lanang nangis kok sing ditutup cangkeme lah niku kula curiga jangan-jangan singe lanang isine wedok itu yang disebut dengan Laura Napa niku Laura lanang ora wedok ora <laughs> jenengan nggih Laura Pak <laughs> Gayane nih dolanan HP, HP ini cross yang gaya. Oh, tak sewe anan karo bojone. <laughs> wong lanang niku kelemahane siji napa terlalu cepat melupakan wong wedok niku kelemahane nggih siji napa terlalu banyak mengingat Melo sesuk le awakmu duwe bojo, aja nganti duwe salah karo bojomu. Sepisan wae kowe ndek salah karo bojomu seumur hidup dieling-eling terus. Niku tenan. Terutama wong lanang sing bajune kuning, kuwi mesti parah bojone niku biasane. Ana ra iki? kuning lemu panjang umur Pak nggih kumise kaya semut maka malam hari ini monggo sareng-sareng kita belajar ngaji baik yang sudah bersuami, beristri maupun yang masih jomblo. Lagi rupa-rupa jomblo tadi. Kalau kamu ditanya, "Kenapa kamu jomblo?" kamu jawab, "Tahu kenapa aku masih jomblo?" karena aku ingin punya banyak teman bukan banyak mantan nah. pengalaman matamu pengalaman santai wae aku mbien zaman kuliah belas rono wong wedok sing gelem karo aku ning aku ra cilik ati buktine saiki wong wedok kabeh ndelok aku lan ning dhuwur panggung kok ngopo apa mana sing jilbabe pink ya Allah menjijikkan santai wae we jomblo ora apa-apa jamaah Gus Miftah sing jomblo diundang-undang apa undang-undangnya kalah rupa menang dupa kalah pangkat menang tirakat kalah duit menang wirid kalah kabeh modar wae <laughs> maka malam hari ini kita bersyukur alamin di tengah-tengah isu COVID-19 yang tidak pernah berakhir, yang belum berakhir, dan saya mencatat Pekalongan satu-satunya daerah yang berani membuat pengajian akbar Pokoknya Pekalongan ini belas rawati los rarewel iya dimanggakin disik monggo kiai ngono lho goblok goblok ini gue udah meneng wae to pak monggo gue dunia lah malah codot codot satu-satunya daerah yang berani los rarewel gawe pengajian hanya pekalongan pengajian saya besok malam di Kabupaten Tegal dibatalkan izinnya kenapa? karena katanya banyak yang terdampak COVID-19 banyak yang terkena virus positif COVID-19. Maka malam hari ini nyuwun sewu, cintaku pada warga Pekalongan seperti coronavirus, tidak nampak tapi sangat serius. Maka saya bilang, Pak, panturan itu panas, tapi lihat wajah kalian adem. Hmm. Tapi bohong. Maka Bapak Ibu kehati-hatian itu penting. Saat dengi bahas Maulid Nabi niki pun di pemuda Yosorjo dan tokoh masyarakat. Niki grup jadilan dari mana ini? Oh, sini oh, oh, jadilan apa ledek munyuk? Gak <laughs> oh, kaya api. Jenengan vokalis ya, Pak? Oh. Masa vokalisnya e belas yakin kan <laughs> oh, nih kok. Lah sing baju kuning kenapa? Ecek-ecek. ini didelok bahwa kemudian saya ingin mengatakan logika manusia itu tidak masuk ketika ma masuk kepada wilayahnya Allah, teorinya Allah. Yang pertama gitu ini sekedar evaluasi yang pertama kalau memang bersih itu menjamin seseorang tidak kena virus corona anda tahu Perancis negara di dunia bersih nomor 5 jadi saat dunia niku negara paling bersih nomor lima niku Perancis tapi anda tahu Perancis itu hari ini yang terpapar COVID-19 berjumlah 450 ribu patang atau saya ketemu pak padahal negara terbersih Prancis artinya apa urung tentu wong resik niku pak aman dari corona oh pemenang awakmu sing ora resik 450 ribu di Prancis itu terpapar corona Malih orang mengatakan begini virus corona itu akan mati kena panas nyuwun sewu kalau memang negara yang panasnya tinggi itu aman dari corona Iran negara dengan gurun panas di dunia berapa yang terpapar covid 67 ribu artinya apa logikanya manungso wis kualik meneh li. ayo malih kalau orang yang berhati-hati itu tidak kena corona jenengan tahu pangeran Charles pangerane Inggris beserta istri dan keluarganya terpapar COVID-19 virus corona kena kalau memang orang sehat niku aman dari corona niko aktor The Rock sing awake gede niko sapa ke John Donson The kena virus corona Bahkan nyuwun sewu dokter di Indonesia yang meninggal gara-gara corona, pinten 100 orang lebih jajal kalau memang orang berkumis harus kena corona ngopo sing bajune kuning kok aman ternyata nggih mboten Pak nggih Pak sinten ini. Oh Pak Pujianto Pak Puji Moga-moga Pak Puji panjang umur Bagi wong sak mati Pujianto urip Dewi. guyumu elek banget <laughs> ha tapi juga sebaliknya kalau orang yang kotor kumuh itu kena virus corona jenengan perso para pedagang pasar tradisional para pengamen gelandangan anak jalanan orang gila di pinggir jalan yora ya kena virus corona jajal Bahkan sampai hari ini saya mencatat belum ada berita orang corona positif, eh, nyuwun saya orang gila positif corona. Ono pak? Corona. Iki puji ya aman wae. Pak Puji sehat tok. Bahkan nyuwun sewu Pak Puji, wong edan niku malah ra tau lara, Pak. Buktinya apa? Jenengan pirsani wong edan niku ra tau mangan sego bosok wetenge ya ora mules turu pinggir dalan ora kemulan ya ora masuk angin Bukti napa ora ana wong edan njaluk kerokan ora ana kok moro ngene jenengan Pak Puji kula nyuwun kerok iso apa kula wong kentir ora ana ora ana nggih ta? kudanan ya ora pilek jenengan perso kenapa orang gila itu bebas dari penyakit mergo wong edan niku ra duwe pikiran mila yen bapak ibu wong pekalongan pengen sehat terus gampang dadi ya wong kok dadi ya wong edan kepiye to dadi ya wong sing ra duwe pikiran kok edan ngono akhirnya malah nyanyi ndasku mumet ndasmu piye Artinya apa? Teori menungso niku salah kabeh kula kandhani. Maka disitulah kemudian mergo virus corona itu menjangkit dengan tidak ada sebab moro-moro kena sak piturute awake dhewe kudu ngati ngati. Maka syarat pertama nyuwun sewu, minta pertolongan hanya kepada Allah. Jaluk le. Khairun hafidha itu hanya Allah wa huwa arhamur rahimin. Jaluk minta dilindungi sama Allah. Kemudian yang kedua apa yang berikutnya? Ayo olahraga. Maka hari ini saya pengen menyampaikan mengapa Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam jarang sakit. Kanjeng Nabi niku umure 63 tahun, beliau hanya sakit dua kali. Itu pun penyakitnya hanya puskesmas pusing kesleo masuk angin orang kok kanjeng nabi jantung kanjeng nabi kok gula kanjeng nabi kok setruk orang Jadi jenengan perso apa penyakit eh, penyebab penyakit setruk setruk itu penyebabnya adalah karena adanya ketidakseimbangan antara setruk gaji dan setruk belanja Mila tolong bapak-bapak kalau cinta dengan istrinya anda harus tahu virus corona itu menyebar melalui uang maka kalau bapak-bapak cinta sama istrinya, tolong istrinya jangan dikasih uang. Pujianto langsung, yes! Masuk deh. Ah. Orang ono kok kanjeng Nabi niku duwe penyakit generatif, stroke, diabetes mellitus. Ibu-ibu tahu stroke itu penyakit apa? Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara senyum yang tidak seimbang. Senyum seimbang itu ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Lawang stroke niku guyune namung ngiwa ora ana sing nengen. Eh. Jenenge pujian mirip Gus matane. Maka malam hari ini kulau pengen meneng resep tiang pekalongan supaya sehat terus kaya Kanjeng Nabi. Alhamdulillah. Ketoke sing teko mriki kabeh waras. Sing ra waras mung dompete. Pokoke kula dongake sedaya sing rawuh awake bergas, atine waras, manuke akas. Iya. Bener le. Sangone, Rung. Durung aku ya, ho apa <laughs> Bu sami sehat pun santai mau. Lanjut dengan ning omah tagihane oke bojo bayaran duit orang duit mang moro teng pondok kulo ngopo ayo nangis bareng Bila hidupmu diselimuti masalah, berbahagialah itu artinya kamu masih manusia daripada diselimuti wijen berarti anda onde onde bilang nyuwun sewu urip niku akeh cobaan lah oke saweran jenenge dangdutan kalau tak kayak cerita nggih bagaimana kanjeng nabi niku sehat moga-moga wong pekalongan sehat kabeh amin pokoknya kalau niku heran kok sak gon nggon wedi ngaji corona corona corona pekalongan jaga jarak jaga jarak nih matane <laughs> yang ini kok jaga jarak ya. Serang gagas kok ini. Gitu. Padahal teori ini kedokteran medis niku nopo siji menggunakan masker. Ya wes sebagian maskeran wes maskeran. Nomor loro menjaga jarak. Makanya tolong mbak-mbak jangan dekat-dekat dengan saya. Nanti cinta lo. Iya. Yeah. Makanya kayak kopi juga saya seneng kopi yang manis, uh, eh, kopi yang pahit. Enggak usah manis-manis, yang penting setia. Mosok matamu. <laughs> cangkemnya itu mosok itu sengit tau mosok. Mosok ngomong mosok toh, Pak, gitu. Eh, gorene tisuku. Malah dipek nanti oh, kandani malah mosok eh tiba meneh kalau kita eh gorene makasih ya cinta itu memang aneh anehnya di mana kamu cinta dia dia nggak cinta kamu sake <laughs> sake angel temen tuturanmu eh sangel angel Iki mau ngomong apa toh? Kau tadi ngantem tisu mau apa toh? Eh? Maksa? Masa? Masa, masa. Enggak, didelok. Napa kok Kanjeng Nabi niku sehat? Usia 63 tahun enggak pernah sakit. Yang pertama, kula datang teng rangkuman dari berbagai kitab kanjeng nabi selalu bangun sebelum subuh ayo awakmu ini jam piro kula matur ngeten Nopo kaya Habib Lutfi Abah Lutfi niko sekti mergo Habib Lutfi niko nyuwun sewu sarene sekedik dahare sekedik dadi wali-wali niku mangane titik turune titik beda karo awakmu titik-titik mangan titik-titik turu lah awakmu ki aneh kok luwe lemes warak ngantuk gila mau menungso mereknya wadah tahi to kuwi lah wong luwe lemes ra iso ngopo-ngopo mbahasan warak ngantuk lah kanjeng nabi niku membiasakan diri sudah bangun sebelum subuh. Mila wong kaya kula niku kula syukuri, kula niku jarang tidur malam. Umur kula 39 tahun niku, kula iso turu bengi niku barangkali nggak ada separuh umur kula. Jadi kula lak bengi niku blas ra iso turu. Niku teng, teng mobil bar magrib iso turu teng mobil. Sampai isu ora turu. Niku pun kebiasaan bertahun-tahun. Kula niku meyakini kok le, wong ki lak iso betah melek insyaallah sekti orang mau turu-turu tok. Ngantuk itu malah dari lampu iki gila Iku kepiye iki? Eh, puji, mati lo Ji, oh urip. Ngomong micek kok malah lampu nih mati ya, Kita eh ya janjete dong dibayar gitu. Eh? kacamata ngopo? ngapa kamu nggak tahu fungsi dari kacamata sih. Kenapa Gus Miftah pakai kacamata hitam? Supaya kalau ada kimcil cantik saya ngelirik nggak kelihatan <laughs> ya. Codot matamu, codot. Nggak apa-apa nih. Sia, Enggak tak buka kacamata nih. Subuh. Kayak ngatur-ngatur aku ngopo ya saiki saiki. Ora urun cerewet. suwe-suwe los dol uteke los ora rewel maka nyuwun sewu pertanyaannya adalah kenapa orang itu bangun pagi susah pak tawane cerita pagi hari kanjeng nabi niku jogging jogging niku jalan sehat jalan pagi jalan kecil jalan-jalan ketemu setan bajunya kuning <laughs> ora ora pamuji Pak Puji monggo ngunjuk Pak Puji. Lah menika Pak sinten? Pak sinten? Pak Ustaz Ali. Wah, tinggi Ali. Jos. Kaifa halu Ali? Alhamdulillah. Khair. Terus nah sarungnya kayak Jokowi kotak-kotak. <laughs> Pak Ali dulur kula Pak Ali kamas kula jenenge gak Ali Ali Mahmudin Ali Mahmud jenengan Ali sinten eh? Ali Suparman wah Ali ini Arab kok Suparman untung sune ning Arab lak ning buri elek lho lak ning Arab Suparman lak ning buri Parman Su <laughs> Pak Ali Suparman Oh jenenge Ali kita rata-rata wonge apik apa lak pujianto ya meragukan lah Pak Puji batin kiai ini asu Salam ala Nabi Muhammad. Niku Pak Ali ceritane, kancing Nabi jogging isu-isu kalau tempat kalongan senggo kula tongkat ini niki. Soalnya niki sebulan yang lalu kalau dihadiahi kali Habib Lutfi. Pamer macan ini loh. momen dasku tenan. mungkin ini cerita loh. Kok diarani pamer ini loh. Biasanya sing cerewet ini cangkeme wong wedok iki kok lanang. kayak casing lanang isine wedok saya ini mumet Oh, cerita oh, di diwene Habib lu tuh pamer gitu, ya lah kere kere. Mergo kula diarani pamer pengajarnya rampung mawon nggih. kurang ajar rasa ngoni lah kurang ajar atau Pak Ali santrimu lho Pak Ali delok gue mulih reso ngaceng deloke ya ya Nah, aku lak wis ngamuk medeni lho, Le. Wis rupamu ireng. Wis muga-muga bojomu ayu, Le. Amin. Kan teori ini lak anake Nabi Adam niku lak sing lanang ganteng sing wedok elek. Lak sing lanang elek sing wedok ayu. Kan rupamu elek to. Ah, insyaallah bojomu remuk. Enak Ya Allah, lindungilah Pekalongan dari corona ya Allah. Pamer. Ya Allah. Oh niki tak juga tenan. Kula niku lak diwenehi kiai-kiai niku kula jaga tenan. Apa meneh sing meneh habaib kaya Abah Lutfi niku. Sapa jenenge cah kuwi sing ireng wis sapa kuwi? Siapa? Kipli. Halah, halah, halah. Oke, okay, Kanjeng Nabi pagi-pagi jogging, jalan pagi. ini lo salah satu kebiasaan nih. Mungkin kalau cerita ke di bab selanjutnya. Lah Kanjeng Nabi ku ketemu setan. Setan ini ku gembel telung perkara. eh Deloken drijiku aja mau hmm, delok akeku. Pamer meneh. Copot weh. Eh? Moga-moga carry. Ya Allah, ya tanggo meneh. Pengajian amplop ora jelas kelangan akeh. ya Allah. Wargane Pak Ali nyenengke kecuali pujian toh. saat ini kiki uripe lagi susah pak apa-apa susah apa-apa susah pokoknya jamaah aja nganti susah nggih minimal lah ngene lah ya lali karo utangi ketemu setan gembel telung perkara nomor siji setan niku nggawa awu nomor loro nganggo nggawa selimut nomor telu nganggo paku nggawa paku kanjeng nabi takon eh setan ngopo kowe nggawa selimut selimut niku ajeng kula sebar teng tiang Pekalongan wancine adan subuh piye carane wong Pekalongan krungu adan subuh pura-pura ora krungu Milon jenengan persani nonton bal-balan umpamane Barcelona versus Madrid jam loro bengi matane melek jam papat rampung bal-balan setengah lima subuh biasanya ngenteni subuh nopo bablas micek ablas micak ngenteni bal-balan jam loro bengi kuat bal-balan setengah jam nyuwun sewu subuh setengah jam ngenteni setengah lima ora kuat tangi-tangi jam wolu subuhane wis jam wolu usol ini tambahi usol li fardo subahi kawanan lillahi ta'ala mila turu niku sing paling nyenengke niku pas wanci nih adan subuh enak banget padahal nyuwun sewu tidur itu ada yang dimakruhkan nopo bar maghrib nganti ngisa niku makruh ono sing disunahke menjelang adan duhur namanya apa koilulah tidur sejenak jadi awan-awan niku saat derenge sholat duhur jenengan turu dilit niku hukume sunah dilit wae awal dewe niki terlalu seneng karo turu Mila sering ketinggalan informasi, Podo karo bocah nom Pekalongan itu. Megawe ragelem, kerja ragelem, gaweane turu, gawe status WA. Akan indah pada waktunya. Dang tanginya jum, turumu miring. Ilermu mambu tak kandhani. Kaya jenengan persani kaya Habib Lutfi guru kita semuanya itu sowan jam loro bengi nggih tasik dereng sare kula isuk mereka kadang-kadang nggih pun tangi pertanyaane sarene kapan mila dadi wong sekti ojo kakean turu mu akhul maut tidur itu saudaranya mati tidur itu mati sementara mati itu tidur selama lamanya Mila tidur itu saudaranya mati kok kula saniki ngaji bengok-bengok jenengan ngantuk berarti pengen cepat-cepat mati ngantuk Pak Pujianto hati-hati mahon nomor loro kanjeng nabi beton apa eh nyuwun sewu setane beton nopo paku takoni karo kanjeng nabi hei setan kowe ngopo nggawa paku paku niki ajeng kula sebar teng bokonge wong ngaji piye rasane wong ngaji niku bokonge panas pengen ndang rampung Milan jenengan persani, pengajian kok lungguh ning isor tanpa kursi. Niku biasanya posisi lungguhe ana telu. Mangkat pertama lungguh silo. Hmm. Pertengahan pengajian tahiyat akhir. Hmm. Kiai ini munggah panggung tungkae selonjor kae. Ambok ah, tenan. Hmm. Apa orang sani tungkakmu meletek-meletek. Ae los wong-wong desa iki lak ngaji nyenengke ngoten iki, Pak. Mus ndelosor serapopo. Padahal kukune ireng-ireng nek Kadang-kadang kula niku tahu ngaji ning ngarep panggung ana mbok-mbok gendong anake, mentili anake ning ngarep panggung niku. Ya Allah, enten videone, Pak. Ya tak delok. Lah wong pengajaran nyantai karo nginang ngene iki lho. Ki sing dienggo asi pisan lah aja rakyat, lah hasil aja ketok tapi saya sangat menghargai ibu-ibu yang menyusui anaknya dengan menggunakan ASI karena ASI itu praktis ASI itu ekonomis ASI itu demokratis dan ASI itu dilindungi badan hukum ASI itu praktis maksudnya apa? kemasannya bisa dibawa kemana-mana neng pak sawah iso, pasar iso, macul iso, pengajian iso ASI itu pragmatis Artinya apa? Wadahnya tidak gampang pecah. Kan rono, asi penyok, rono. Dan asi itu demokratis. Artinya apa? Iso dinggo bapak iso dinggo anaknya. Ah. Ya bar anak gantian karo pujian toh. Hmm. dan yang jelas ASI itu dilindungi badan hukum BH badan hukum Kenapa dilindungi badan hukum? Supaya tidak gampang dipegang oleh orang lain. Milo susu sapi ini kok gampang dicekel karo wong. Kenapa? Karena susu sapi tidak dilindungi badan hukum. Kan rano sapi kok bihanan, ora ono. Nomor telu, setan beto nopo? Setan beto awu. Awu niki kagem nopo? Kanjeng Nabi takon. awu nih tinggal apa setan? tak ke teng matane wong ngaji. Mila wong ngaji niku rasane ngantuk, ora penak. Apa meneh ngaji kitab, ngaji Quran, ngaji majelisan taklim niku ngantuk banget. Soale napa? Setan niku nyebarke awune teng matane wong ngaji. Mila alhamdulillah dalu menika tak delok jenengan rono sing ngantuk. Moga-moga hmm, sing turu tak dangak tak dongake ora tangi meneh. Gedang di pangan uler, wong sing ngantuk mangap lan ngiler. Gedang kluthuk mateng sajengkeh, wong sing ngantuk lambene Allah, ben ketok kerja tung tung. Wedi bayaran tung tung. Mila wali wali nih Gusti Allah niku menyedekitkan tidur. Lah kula niku pengen tirakat kula niku salah sijine ngurangi ngurangi turu. Mila saya berusaha mati-matian. Uang niku lak penyakitnya ngene to, Le. Luwe karepe ndang mangan, lak ngelak karepe ndang ngombe, lak ngantuk karepe ndang turu, lak pengen karepe ndang kelon. Lah, mila nyuwun saya ulah niku ora dituruti biasane, Pak. Niku nesu. Ayo, wancine mangan, luwe reso mangan, nesu. Wancine ngelak ra iso ngombe, nesu. Wancine ngantuk ra iso turu, nesu. Wancine pengen ra kelon, nesu. Jajal kowe njaluk bojomu. Pak Pujianto, dia aku njaluk." Sesuk. Alah. Pujianto mesti golek liyane. Hmm. Aku ya, hok. -ho. Hmm. Aku ngaji liyane. Aku kan nggak mungkin kalau aku nikah lagi. Walaupun istriku mau dimadu. Istriku mau dimadu, asalkan aku mau diracun. Hmm. Pak Puji ngetahu sebetulnya cara bedake madu sing asli kali madu sing palsu gampang Pak madu dekek jero rundu meja kok dirubung semut gue mesti palsu berarti gula hmm. madu kayak ke botol diocok cocok, kok obah gue berarti banyu hmm, palsu madu gawa mulih bojomu ngamuk asli tenan Pak Ali tenan gomule kok bojone ngamuk Mbak Ustadz Ali kuwi lak karo jamaah mejang nasihat iso huh, huh, huh. omah ketemu bojone ki ki ki ki wong wedok dilawan kula kula pripun wah luwe parah tolong semuanya musim-musim koyong ini orang sakakan turu Kanjeng Nabi saat sadurunge subuh wis tangi. Nomor loro, Kanjeng Nabi selalu menjaga kebersihan. Maka ingat Bapak Ibu, hari ini kita hidup di satu zaman di mana orang kentut lebih dihargai daripada orang batuk. Kue pengajian gini gini, moro-moro ana tut, oh siglet, mesti ngoten niku. Tapi lah pengajian, uh, melayu kabeh. Soalnya wedi karo virus lho tenan le kowe saiki ngentut karo watuk aja diajeni wong ngentut lah wong watuk mesti wedi virus kabeh kita hari ini hidup di satu zaman seperti permainan gobak sodor ngerti gobak sodor nggih ngerti mboten gobak sodor gobak sodor kayak peraturannya apa li metu mati di demok mati milo saat ini lah orang no butuh rasa metu La ora ana butuhe ora usah salaman. Wis Pak, ora usah awakmu ora usah salaman. Sing salaman atine wae. Kadang-kadang lak salaman coba lu wala-wali muah muah muah. Apa arti salaman tanpa amplopan? Eh, matre matamu kok matre iki lho. Matre moh mung 6000 kok. Jaman cilikane dhewe mbiyen niku nyuwun sewu. Lak nonggo tangga, ini kon cuci tangan berarti kon mangan. Gini apa mboten? Ayo mangan dhisik kono. Oh, cuci tangan dhisik nggih mangan. Saiki ora le. Maka tolong jaga kebersihan. An-nadzafatu minal iman. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai orang yang taubat dan orang yang bersuci. Mila resian mawon kabeh wonten lho. Arep makan ngaji. Adus, kula wingi ngaji teng Banyuasin ajeng mlebu teng lokasi panggung niku dirubung kali tiang kata. Mulai neng hotel kulo langsung ngadus besar. Mandi besar bukan karena junub, mau virus. Mila kulo ngatain niki mulai mungkin saat saderenge ketemu anak bojo kulo adus. Jenengan coba mungkin langsung adus. Ya jogo-jogo supaya kemudian niki malah gubernur telepon dulu Pak Ganjar ini ngapun tenge. nggih. Pak Ganjar. Nembe teng Pekalongan. kula teng Tegal mun dibatalke. Mun teng batalke. Lah di dua tempat sudah dibatalkan. Lah sing teng Pekalongan itu lanjenengan ngerti ki Mbak. Nah, teng Pulau kula malah dionek Makanya di Pekalongan karena kan di Pekalongan ngerti ki Mbak pengajiannya di ini juga masih berlangsung. Jadi wong kene kaya orang diurut ini kok. Sing sing potong pemalang sesuk niku dibatalke. tanggal iki kula teng Pekalongan iki. Kula teng Pekalongan iki. Iki kula teng Pekalongan. Nggih. Wah oh, ketemu Pak Lutfi wis. Wis sing penting anu hati-hati ngoten lho. Wong kula mun mboten makan kula dijemput. Ayo oke. Yang tegar dan lain-lain sudah kita batalkan semuanya. Nggih. Kulo tak niki posisi di Pekalongan. Buat niki niki saat kulo tanpa Pekalongan teng Broso. Nggih. Niki niki meh rampung aja dengan dengan jenengan dulu niki. siap. Nggih, nggih, nggih Pak Gub. Nggih, tak antur sama. Nggih, nggih, salam. Telepon dari Pak Gubernur, tolong Gus Miftah pengajiannya nggak usah lama-lama. Loh niki tenan. Karena dapat sorotan gini wae lho. Kula niku repotnya teng mriki, Pak. Kula lak nolak ora mangkat diarani sombong, lak niki dadi viral sing viral mboten jenengan kula niki mau dibahas tentang Twitter tentang medsos rame Miftah ngeyel tetap ngaji waduh lak modar ta terus amplopnya rasa sepiro. uh, <laughs> Pak Gubernur Wan nitip, Gus tolong jangan malam-malam segera diselesaikan karena Covid semakin merajalela. Lah gak kula dari dari mana mau saat ini rampung ya rapopo apa oke. Oh Lah ya mumet tandasku iki. jadi ngeres sekian empat tahun sinten Pak Pak Ganjar nih, kau sampai niki mungkin sing teng Pemalang kan ban niki teng Pemalang kali Pak Ganjar kalau bisa jangan datang lah kula ora teko ya ora apa-apa ngoten ora teko kula ora apa mila kok gelem nompo acara TV lah jenengan Senin sampai Jumat pagi setengah enam nonton teng Trans 7 Hasanah Gus Miftah nih. atau hari Selasa sore setengah tujuh malam enten acara teng iNews TV ngobrol bareng Gus Miftah Benjang kula Selasa bintang tamunya saya Halijabir Jabir lah mila nyuwun sewu umpama mangkene niki mboten suwe-suwe pun dapat peringatan dari pemerintah, Sohibul Hajat panitia kula tolong saya dimaafkan. Nah, nembe telepon langsung ono surat cinta. Gus nyuwun dongane yosoro raja kidul badhe melebarakan masjid. Nyuwun kota infak diubengke. <laughs> Walah, iki jangan-jangan arep ngamplopi kiai nunggu kota infak iki. Jadi nyuwun saya mungkin yang repot itu saya. Mergo ngoten iki mungkin mesti sing viral mboten jenengan, tapi kula sing diajar kula. Nggih pun kula saniki selawatan riyin. Muga-muga kita dijauhkan dari corona. Jaluk selawat apa? Dol. Waduh. Sambal terasi matamu kayak aku happy asmara iki lho. Mergo apa sing menang? Los dol. Los dang lanjut lehmu masiat seneng mu rasa mikir akhirat nanging elingono yen Israel nakonong kabarmu tandane iku ora rindu nanging pengen banget jabut nyawamu isora ya saat dulunya selawatan kodain pakai mubang los jalan dhisik yo Hari kira saya sesuai ndak telepon Pak Ganjar menang, Mbok telepon pujian wah Eh. Paling pujian tau terima ganjar. enggak Pak. Los jondang lan Salu ala Nabi Muhammad. Melodine wae, ra usah tak kutuk-kutuk iki kan dangdutan pengajiannya di telepon apa menendang dutan apa diwale aku nyekel orjen gue nyanyiin melodi melodi tak wele lara so mulih kan? mesti anak ibu Cianto ini los dondang lanjut lehmu masih Tutokno seneng rasa mikir akhirat nanging eling ana yen Israil nakono kabarmu tandane iku ora rindu nanging pe pengen banget jabut nyawamu solawat hmm. Ya Robi soli ala Muhammad Ya Robi ya Robi soli Ya Rabbi, Ya Rabbi Salli alaihi Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Los dol asli ini Los dol dang Wasabang and that Mbe selawatan mawon sing WA mun katabakan iki saking Mabes Polri, saking gugus Covid, saking pemerintah. Nggih niki kula repote teng mriki lho, Pak. Kula ora gelem jerene panitia wis oleh izin saka pemerintah. Nggih ta? Begitu ngaji nggih ternyata sing dimasalahke nggih kula. Nggih pun dilit meneh nggih. Sing sabar. Ya wis penatine tenang. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wacan Quran najan sak kalimat lamun ora dikirimi banjoro bali bali nang kuburan mangku tangan tetangisan salim wa salim daiman ala hamada sholli wa salim aja temenan ger ana turunku koe ora wirang padha mangan tinggalanku lamun aku bisa bali ning alam donyong bakal taring kesing donyaku sing isih ana salim salim daiman Allah Allah salim wa salim daiman wis moyo. Kami cinta tanah air Kami bangga jadi bangsa iki ana sing WA kula, Gus ngajini ndang leren mawon daripada bermasalah secara hukum. Nggih pun lah. Daripada kula di WA WA wae. Lah kula umumnya di penjara gara-gara kula ngaji ki apa-apa. Wong yo Nabi Yusuf ganteng e di penjara. Masa kan aku ora kalah ganteng. Tapi kita taat hukum. Kula wis ditelepon, telepon Pak Ganjar melih niki. Pun donga bareng-bareng. Darani kula wong ngeyel. Perpisahan memang tak mudah karena sifat dasar manusia ingin memiliki bukan melepaskan tapi ya piye meneh nggih pun dengar bareng-bareng bismillahirrahmanirrahim Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma srif annal ghala wal waba wal bala wal fasha wal munkar wa ta'un wal kuruna innaka ala kulli syai'in qadir ya Allah ya Rob jauhkan kami semua jamaah malam hari ini ya Allah dari berbagai bala dari berbagai musibah dari kemungkaran, dari kemaksiatan, dari penyakit taun, dari semua penyakit wabil khusus penyakit corona ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ngapunten sungguh berat rasanya pengen meninggalkan Bapak Ibu, tapi kalau panjenengan sami taat hukum, kalau nyuwun pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun untuk semuanya mboten bersalaman, banser nyuwun dikondisikan untuk jalan uh, nyuwun kepada jamaah tetap untuk kondusif nggih. Ngapunten keranten kahanan